pindah ke tempat ini. Eh, eh, eh, tunggu, Kaira. Aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Eh, jauh. Tung Tung harus hilangkan jauh. Takut itu berapa panas. Tung ada di mana, Wira? Tung Tung harus ada di dalam kampung. Eh, bikin semua. Bikin keluar dari Mak Rompang diselingi pula tawa penuh canda serta cinta kasih yang penuh liku pilu kehidupan dari dua insan manusia. Bulan ah, Dari, aku mencintaimu Bulan. Aku mencintaimu seperti aku mencintai diriku sendiri. Aku berjanji Bulan, bahwa aku tidak akan menyakiti cinta kita. Ah. Aku berjanji di Bukit Perinduan ini. Aku juga mencintai Kang Batara. Dan aku berjanji di bukit perinduan ini bahwa aku tidak akan pernah mengkhianati cinta kita. Mari kita hadapi segala rintangan yang menghadang di depan kita. Didukung artis-artis terkenal, Ferry Fadli, Ivone Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Saya tinggal di negeri di balik awan. Di mana letaknya negeri itu, Indah? Di seberang lautan ini. Dengan siapa dia tinggal di sana? Kata orang. Dia tinggal bersama adikku yang kedua. Adikku itu laki-laki. Namanya Ratu Tandu. Ikutilah episode ke-14. Negeri di balik awan. Negeri di balik awan. Negeri di balik awan.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 Pada kisah yang lalu diceritakan, Ganjar menemui Mak Rompang. Bahkan Ganjar dan Mak Rompang sudah menyampaikan rasa cinta masing-masing. Namun, ketika Mak Rompang membawa Ganjar melihat gadis yang tidur di dalam kamar sebagai kekasih Kisukra, maka Ganjar sangat terkejut. Karena yang tidur itu bukan kekasih Kisukra, tapi Kinah yang mencintai Batara. Tapi sayang Ganjar tidak tahu bahwa Kinah dalam tawanan Mak Rompang, bahkan nyawa Kinah dalam bahaya. Sementara itu Aki Sangkala, Kijaro dan Batara sedang berusaha mencari Kinah di sekitar kuburan Mak Rompang. siang hari begini ya pasti orang. Ah, Bagaimana Ki? Mari kita lihat. Siapa? Oh, Ganjar. Sedang apa dia di sini? Ah, betul Aki, ada orang. Ah, aku sudah melihatnya, Jaro. Pasti dia itu anak Kikuta. Oh, betul Aki. Ah, lihatlah lebih dekat. Pandangan Aki Sangkala ini sangat tajam. Mari Batara. Oh, iya. Ah, Ganjar. Ganjar. Oh, eh, uh, uh, eh, Kijaro. Sedang apa kau di sini, Ganjar? Uh, eh, uh, Kala. Oh, Kang Batara? Iya, aku. Uh, uh, kenapa Kang Batara dan Kijaro ada di sini? Kami yang seharusnya bertanya padamu, Ganjar. Kenapa kamu tidur di sini? Di kamar ini? Kamar siapa, Ganjar? Mana kamar? Oh, oh iya ya. Oh, mana kamar itu? Huh, kenapa aku ada di sini? Uh, tadi kamu tidur di mana, Ganjar? Uh, kenapa aku ada di sini? Kenapa aku tidur di bawah pohon kamboja ini? Kamar apa yang kau maksud tadi, Ganjar? Ah, uh, Kang, tadi malam Aku tidur di dalam kamar yang indah. Uh, bersama dengan... Dengan siapa? Uh, dengan seorang gadis, Ki. Terus siapa nama gadis itu, Ganjar? Rompang. Oh, celaka. Oh, kau tahu rupanya siapa Rompang itu? Tahu, Aki. Dia itu bernama Mak Rompang. Dia itu siluman berbahaya. Oh, aku sudah tahu. Uh, uh, berbahaya bagaimana, Ki? Apa kamu tidak tahu? Kalau kamu sudah berkenalan dengan siluman perempuan yang sangat berbahaya, lihat buktinya. Kamu merasa bahwa kamu tadi malam tidur di kamarnya. Sekarang kamu tidur di bawah pohon kemboja ini tanpa kamu tahu bagaimana kamu bisa sampai kemari. Kamu dalam bahaya, Ganjar. Huh, ah, kenapa tiba-tiba semuanya menyalahkan aku, Kicara? Eh, bukan menyalahkan kamu, tapi memperingatkanmu bahwa dirimu sekarang dalam bahaya. Sialan orang ini. Dia rupanya iri bahwa aku berpaling dari anaknya. Bahwa aku mendapatkan perempuan yang lain. Yang lebih muda dan lebih cantik dari anaknya. Eh, uh, Ganjar. Perempuan yang bernama Marompang itu sebenarnya sudah sangat tua. Umurnya sudah melebihi umur kita yang hidup sekarang ini. Dia masih muda, Kang Batara. Bahkan sangat muda. Itu kan hanya penglihatanmu saja, Ganjar. Maaf, Pak Kalah. Di saat-saat sekarang ini, Marompang itu memang dalam keadaan muda. Oh, Kau tahu rupanya Batara? Aku tahu, karena siluman itulah musuh besarku sejak dulu. Mak itu akan bangkit sekali dalam 200 tahun. Namun ketika dia bangkit baru-baru ini, kebangkitannya sudah menjadi kacau. Bahkan dia sudah sering bangkit dalam waktu 50 tahun terakhir ini. Aku sendiri tidak tahu di mana letak kesalahannya, sehingga dia bisa bangkit begitu cepat. Oh, kau rupanya lebih tahu dari aku, Batara. Kan sudah aku katakan tadi, Aki, bahwa siluman perempuan ini adalah musuh besarku. Sehingga aku tahu betul dalam bentuk apa dia sekarang ini berwujud. Bahkan kalau pertama-tama dia bangkit, maka dia akan berbentuk anak perempuan kecil yang sangat cantik. Namun yang paling berbahaya, bila dia berwujud sebagai perempuan tua. Nah, di saat itulah Marompang dalam keadaan sangat ganas. Wah, memang tidak salah lagi, Batara. Kaulah yang cocok untuk menemani ku mencari kina Nah, Ganjar, kau sudah dengar itu? Eh, lah, kemana dia? Hah? Uh, dia sudah pergi dari tadi, Akikala. Dia berjalan cepat sekali ke arah sana. Wah, kemana? Kebalik pohon kemboja berbunga merah itu? Iya, kembali pohon kemboja berbunga merah itu, Ki. Uh, mari, Batara. Ganjar sudah kembali ke tempat perempuan siluman itu. Aki akan ke sana? Kita ke rumah perempuan itu. Baiklah. Aku akan duduk di sini bersemedi. Uh, kalau begitu, kita bersama-sama bersemedi di sini supaya kita sama-sama sampai di rumah perempuan itu. Uh, lalu aku bagaimana, Ki? Ya, kau tunggulah di sini. Karena pergi ke rumah perempuan itu hanya bisa ditempuh dengan bersemedi. Hanya dengan sukma saja kita bisa ke sana. Sedangkan tubuh kasar kita akan tetap tinggal di sini. Uh, tentu aku tidak dapat melakukan hal itu, Aki. Karena ilmuku belum sampai ke sana. Padahal aku ingin sekali mencari anakku, Ki. Ya, biarlah kami berdua yang mencarinya ke sana. Kau tunggu sajalah di sini. Ah, baik, Aki. Nah, mari Batara. Sudah siapkah kau? Sudah, Ki. Mari kita mulai bersemedi. Baik. Aki Sangkala mulai mengatur sila, sedangkan Batara juga begitu. Mereka duduk berjajar sambil duduk bersila dan memejamkan mata, sedangkan mata mereka tertutup rapat sehingga mereka telah menutup pikiran dari dunia sekeliling. Sementara mata hati mereka mulai mencari jalan menuju rumah Mak Rompang yang susah didatangi itu. Aki Sangkala berkomat kamit merapalkan ilmunya. Sementara Batara diam tanpa bergeming sedikit pun. Namun tiba-tiba secara perlahan-lahan, Batara meraba sesuatu di balik bajunya. Lalu tanpa terasa, tangan kanan Batara sudah menggenggam sebuah tusuk konde perempuan. Tusuk konde yang pernah dimiliki oleh Tuk Tunggal. Tusuk konde itu pemberian Mak Rompang sebagai tanda agar bisa masuk ke dalam dunianya dunia Fata Morgana yang diciptakan oleh siluman aneh itu. Batara mengucapkan sesuatu dengan perlahan-lahan, sementara Aki Sangkala begitu pula. Perlahan-lahan dari ubun-ubun Aki Sangkala keluar asap putih, pertanda bahwa Sukma Aki Sangkala sedang meninggalkan tubuh kasarnya. Begitupun dengan Batara. Perlahan-lahan dari ubun-ubunnya keluar asap putih, dan perlahan-lahan pula tubuh Batara mulai diselimuti oleh asap putih. Lalu ketika asap putih itu hilang di tiup angin, maka tubuh Batara pun hilang entah kemana. Yang tampak hanya tubuh kasar Aki Sangkala yang duduk diam tak berkeming. Kejadian itu membuat Aki Jaro terdiam dan kagum pada pemuda yang masih muda belia tersebut. Namun, kalau saja mata Ki Jaro adalah mata seorang yang ahli, maka akan tampak bahwa tubuh Batara sedang berjalan di samping Sukma Aki Sangkala. Lalu keduanya hilang di balik pohon kemboja yang berbunga merah.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 bisa sampai kemari dengan tubuh kasarmu? Yang hebat itu bukan aku, Aki. Tapi Aki sendiri. Karena Aki bisa meninggalkan tubuh kasar. Sedangkan yang datang ini hanya Sukma Aki. Ah, kau masih saja merendah, Kuatara. Aku tidak merendah, Tapi aku bicara yang sesungguhnya. Ah, baiklah. Mari kita cari Kina. Baik. Eh. Tapi apakah Aki sudah tahu di mana Kina berada? Aku merasa Kina pasti ada di dalam rumah ini. Ya, aku rasa juga begitu, Aki. Tapi kita harus hati-hati masuk ke dalam rumah ini, Batara. Ya, siapa tahu tiba-tiba perempuan aneh itu menghadang kita. Lihat lagi. Oh. Ganjar sudah berdiri di pintu masuk rumah itu. Oh. Ganjar? Oh, ke sini, rupanya anak Kikuta itu perginya. Hati-hati, Aki. Tampaknya Ganjar bukan lagi Ganjar yang biasa kita jumpai sehari-hari. Ya, pemuda ini sudah dipengaruhi oleh kekuatan aneh. Mari Batara. kita mendekat ke rumah itu. Iya, Ki. Oh, lihat, Ki. Mata Ganjar memandang kita dengan tajam. Seolah-olah dia sudah tidak kenal dengan kita. Rasanya dia memang sudah tidak kenal dengan kita. Oh, dia menghadang kita di depan rumah ini. Ganjar, beri kami jalan. Siapa kalian? Dia sudah tidak mengenali kita lagi, Batara. Ya, Aki. Tapi aku akan coba membujuknya supaya dia memberi jalan pada kita. Ganjar, minggirlah. Kami mau lewat. Mau kemana? Mau masuk ke dalam rumah ini. Tidak bisa. Karena kalian berdua tidak aku kenal. Batara, kita tidak punya jalan lain. Kita harus singkirkan dia dari hadapan kita. Silakan, Aki. Baik. Minggirlah kau. Ah, tidak mempan. Ulang aja. Kau ludahi aku, ha? Biasanya, orang yang terkena ludahku itu akan terhempas ke belakang Batara. Dia sudah mendapat kekuatan dari Marompang, Aki. Itu sebabnya dia tetap berdiri tegar. Dan mungkin juga karena Aki datang hanya dengan Sukma. Hei, apakah kalian belum juga mengerti bahwa kalian tidak boleh masuk ke dalam rumah ini? Kami berdua minta dengan hormat agar kamu minggir. Oh, Rupanya kamu belum tahu juga siapa aku ini, ha? Aku adalah penjaga rumah ini sekarang. Kalian tidak aku izinkan masuk mengganggu tidur kekasihku siang hari ini. Nah, pergilah kalian. Hiya! tidak bisa bangun lagi, Aki. Oh, apakah dia pingsan? Tidak. Hanya dia tidak bisa bangun. Oh, bagus. Hei, Ganjar. Di mana Kina disembunyikan kekasihmu? Oh? Di dalam kamar. Ah, mari cepat kita masuki rumah ini. Ya. yang itu tempat Kina. Apa tandanya, Ki? Ada tanda silang merah di atas kamarnya. Wah, disilang dengan darah. Apakah Kina dalam bahaya, Ki? Ya, semoga saja tidak. Mari. Ya.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 Kina tergeletak di atas tempat tidur. Buka pintu ini lebar-lebar. Karena aku tidak punya tenaga. Iya, iya. Mari. Oh, Kina bermandikan darah. Ah, Kina, aku Batara. Oh, Batara. Kau kenapa? Hmm? Dia pingsan, Batara. Kita bawa dia, lagi. Mari kita tinggalkan tempat terkutuk ini. Sebelum siluman itu bangun dari tidurnya. Iya. Aki Sangkala, Kau lebih dulu sampai daripada aku, Batara. Mana Kina? Itu, di atas kuburan itu. Oh, anakku. Ah, jangan disentuh dulu, Jaro. Ah, anakku terluka parah, Ki. Ah, kita ke sana, Batara. Iya. Anakku terluka, Ki. Tolonglah dia. Biar Batara yang membopongnya ke rumahmu.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 Batara membopong Kinah dengan hati-hati, sementara Aki Sangkala dan Kicaro mengiringi dari belakang. Darah segar masih keluar dari mulut gadis itu, sementara matanya yang sayu menatap Batara dalam-dalam. Nah, pendengar yang berbahagia, ikutilah lanjutan kisah ini esok hari pada waktu dan gelombang yang sama.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 Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Thank <laughs> you.